Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, para pemirsa para pendengar dimanapun Anda berada Alhamdulillah malam hari ini Kita bisa kembali hadir di majelis Ar-Rawdoh Dalam sesi secangkir kopi hikmah Sudah dapat kopinya? Nah, sudah habis Jadi kalau secangkir kopi hikmah Tidak pakai kopi namanya bukan secangkir kopi hikmah InsyaAllah kita akan lanjutkan Membahas kisah orang-orang soleh Ya. Di antaranya pentingnya kita mendatangi majelis ilmu. Ya, pentingnya kita mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu seperti ini. E, walaupun kita berulang kali datang pulang kambuh lagi. Datang pulang kambuh lagi. Itu biasa itu. Memang kita-kita ini ya begitu tuh. Ya, datang majelis pulang kambuh. Jangan kok yang jangankan yang datang, yang ngajar juga begitu. Ngajar selesai, kambuh lagi. Ngajar selesai, kambuh lagi. Yang masing-masing di antara kita mendatangi majelis itu kan niat supaya kita dapat taufik, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang bisa menjadi hidayah. Memang itu butuh proses, butuh ketekunan, butuh isti, istiqomah. Diceritakan Aba Amr bin Najid dulu dia itu suka mendatangi majelisnya seorang yang bernama, ulama bernama Abu Uthman. Ya, datang ke majelisnya seorang ulama namanya Abu Uthman. Fa'athara fa'athara fi qalbihi kalamuhu fatab. Ketika sampai di majelis, dengar nasihat-nasihatnya, tersentuh hatinya. Maka di majelis itu tobat saya tidak akan begini lagi, saya nggak akan begini lagi, saya akan nggak begini lagi. Bertobat. Tsumma waqa'at lahu fatrah. Ya, kemudian setelah itu ya, setelah itu dia mengalami fatrah. Fatrah itu apa? Kemunduran. Jadi biasanya rajin tahajud jadi enggak tahajud. Biasanya rajin puasa jadi enggak puasa. Biasanya rajin dikir, jadi enggak dikir. Akhirnya mau datang pengajian takut. Mau datang pengajian takut. Kenapa takut? Wah, saya ini dulu rajin puasa, rajin dikir. saya rajin sodakoh, saya rajin ngaji. Tapi sekarang saya enggak seperti itu. Jadi saya enggak enggak pantas saya hadir di pengajian lagi, Enggak pantas. Perasaannya seperti itu. Fakana yahrub min Abi Uthman Iza ra'ahu wa yata'akhur an majlisihi. Nah, suatu ketika dicari sama gurunya ini, di murid saya ini? Oh, biasanya rajin kok, tiba-tiba enggak kelihatan. Nah, begitu kelihatan gurunya yang namanya Abu Uthman, maka Abu Amr ini langsung pergi. Terus lari. Takut enggak mau ketemu gurunya. Karena merasa orang kotor itu. Enggak enggak layak saya ketemu orang orang soleh. Fastaqbalahu Abu Uthman yoman. Fahada Abu Amr Antori tariqihi wa salaka tariqan akhar. Nah, suatu hari waktu gurunya lagi pergi di atau berjalan di sebuah jalan, muridnya itu lewat jalan yang sama. Begitu berpas-pasan ya dengan gurunya, si murid kaget, "Aduh, guru saya." Lah gurunya, nah itu murid saya. Lah saya doakan, nah itu murid, murid saya, lah saya doa. Cuman sayang ada pertigaan. Ada pertigaan, maka muridnya belok cari jalan yang lain. Ini kalau terus ketemu sama guru saya, belok kanan. Ya misal seperti itu, belok kanan. Gurunya pun lihat muridnya belok kanan, saya kejar dia. Mau kemana dia? Ketemu saya kok menghindar terus. Akhirnya dibuntuti oleh oleh gurunya. Sampai famazala yakfu atarahu hatta lahiqahu. Dikejar sampai akhirnya tertangkap. Ya akhirnya ter tertangkap. Dalam kisah yang lain sampai ketemu gang buntu. Ketika ketemu gang buntu muridnya diam saja, enggak berani noleh ke belakang itu enggak berani. Karena noleh ke belakang tahu nih ada guru gurunya. Maka saat itulah sang guru berkata, ya, ini ini prinsip prinsip saya sama diri saya dan teman-teman saya ya. Ketika gurunya nanya sama muridnya, "Kenapa kamu kok lari? Kenapa kamu enggak enggak hadir pengajian lagi?" Dijawab, "Saya kotor, saya ini banyak dosa. Saya ini terpleset maksiat terus, tidak gitu. seperti dulu. Saya ini dulunya rajin tahajud, sekarang hampir enggak pernah tahajud. Saya dulu rajin solawat, sekarang enggak pernah solawat. Jadi saya kalau hadir di majelis itu kok Gak pantas saya. Saya malu ketemu guru gitu. Maka jawaban gurunya, ya bunaya. Ini loh, wali itu begini, orang soleh itu begini. Ya makanya kita tiru orang soleh, walaupun kita belum so soleh. Ya bunaya, la tashab man la yuhibuka illa maksuman. Wahai anakku, jangan pernah kamu berteman dengan seseorang yang cinta sama kamu ketika kamu tidak punya dosa. Jadi cintanya sama kamu kalau kalau kamu tuh maksum, kamu nggak berbuat dosa, dia cinta. Tapi kalau kamu kamu bisa bisa berbuat dosa, kamu bisa terpleset, kamu bisa khilaf, dia nggak mau berteman sama kamu, maka kamu jangan jangan mau berteman dengan orang seperti itu. Ya, jangan mau berteman dengan orang seperti itu. Innama yanfa'uka Abu Uthman fi mithli hadhil halah. Sesungguhnya gurumu Abu Uthman ini bermanfaat buat kamu kalau kondisimu masih seperti ini. Sok lali, kepleset, julungup, delosor ya. <laughs> ya, justru dalam kondisi yang kepleset berbuat dosa, semangat menurun, kamu hadir pengajian saya itu justru saya bermanfaat buat kamu. Kalau kamu udah nggak punya dosa, udah nggak usah bergaul dengan saya. Dah, silahkan belajar sendiri, ya amal sendiri. Lah karena kamu masih punya dosa, ya bergaulah dengan dengan saya. Dan kalau kalau ada orang itu mau berteman sama kamu, maunya kamu nggak punya dosa, maunya kamu nggak punya salah, maunya kamu bersih total, dia baru mau berteman sama kamu. Kamu jangan mau berteman dengan orang seperti itu. Paham ya? Artinya teman yang baik itu teman yang tidak melihat kekurangan temannya. Teman yang tidak melihat dosa-dosa temannya. Jadi dosa temannya itu ditutup aibnya didoakan. Itu teman yang baik. Itu teman yang baik seperti seperti itu. Makanya prinsip saya di Majelis Ar-Raudhah buat diri saya dan teman-teman saya ya. Tolong wujud saya seperti apapun, anggap saya teman Anda. Dan saya berusaha wujud Anda seperti apapun, semoga selalu bisa saya anggap sebagai teman saya. Eh, paham maksudnya ya? Jadi ketika kita sama-sama belajar mengajar, saya tugasnya ngajar, Anda tugasnya bela belajar. Betul kan? Nah, ketika Anda tugasnya belajar kok wujudnya itu misal ya, naudzubillah min medali. Misal wujudnya di luar pengajian masih mabuk. Di luar pengajian masih A, masih B, masih C. Saya nggak peduli wujud Anda apapun karepmu gitu. Terserah gitu ya. Saya nggak peduli wujud Anda. Yang penting Anda mau belajar, mau cari ilmu, mau ngaji. Saya seneng gitu. Masalah kurang, mau kita semua punya kurang, pengen jadi orang yang lebih baik. Nah, jadi orang baik-baik. Jangan sampai justru mengatakan ngapain itu dia datang lagi, paling nanti pulang mabuk lagi. Percuma. Jangan begitu. Nauzubillah min dalik. Nah, kalau udah yang namanya pemabuk enggak boleh datang pengajian ya, kapan kapan sembuhnya? Lah kalau kita yang punya dosa ini enggak boleh nggak boleh cari ilmu, kapan kita warasnya? Ya. Kalau orang yang punya salah banyak seperti saya nggak boleh ngajar, lah kapan saya bisa jadi lebih baik? Justru dengan mengajar, dengan belajar, itu kan nanti hidayah akan turun, rahmat akan turun. Minimal, kalau masih kepleset dan kepleset dan kepleset dan kepleset, minimal dengan duduk di pengajian, dosa kita insya Allah habis. Perkara besok produksi lagi, Wallahu'alam. Tapi minimal ketika hadir itu dosa habis. Artinya kita kan mengejar ampunannya Allah. Ya Allah, saya orang jelek, saya orang buruk, saya banyak dosa, saya ngerti ya Allah. Mungkin saya pulang dari pengajian maksiat lagi, tapi saya pengen engkau ampuni saya di pengajian ya Allah. Allah senang dengan orang seperti itu. Karena orang itu ngerti punya Tuhan yang maha pengam, pengampun dan dia kejar ampunannya. Jangan kemudian tengok-tengok di rumah. Memang saya ini banyak dosa, memang saya ini pantasnya neraka. Jadi percuma saya cari ampunan, toh ya nanti berbuat dosa lagi. Ini bolonya setan model begini. Karena dia telah berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu pas ikut pengajian kok malaikat Israel mampir jemput. Ya Alhamdulillah. Cita-cita saya itu. Tapi jangan sekarang. Ini saya ulang-ulangi coba dicari di rekaman saya di pengajian di desa-desa atau dimanapun. Saya punya cita-cita satu, pengen meninggal dunia husnul khotimah ketika ceramah, tapi jangan sekarang. Nanti 100 tahun lagi. Lalu kemarin kita baca Imam Abu Suja umurnya 160 tahun. Terus saya jadi Mary, ya. kelihatannya juga enak ya umur 160 tahun ya. Karena ngajar terus. Ya 160 tahun ngajar terus. Cuman orang kalau umur panjang itu bisa kesepian kalau nggak punya teman, karena temennya pasti meninggal duluan. Ya, temennya meninggal duluan. Yang ada itu berarti cucu-cucunya dia dan mungkin cicit-cicitnya atau mungkin cicitnya-cicitnya gitu ya. Jadinya apa itu? Cucut. <laughs> ya cicitnya-cicitnya oh, cucut jadinya nanti. Kesepiannya seperti itu karena nggak punya bolong, nggak punya teman. Ya. Nah, ini uh, manfaatnya kalau kita bergaul dengan orang soleh. Jadi orang soleh itu yang tidak melihat kekurangan teman-temannya. Dia tutup mata dari kekurangan teman-temannya. Dia berusaha mendoakan teman-temannya dan mintakan ampun ya dan memperlakukannya sebagai orang yang yang sangat mulia dan tidak punya dosa. Saya itu pernah mengeluhkan pada orang soleh ada satu orang Orangnya baik, tapi saya lihat kok nggak pernah sholat Jumat. nggak pernah sholat Jumat. Akhirnya saya lapor sama satu orang soleh ini. Habib Anis. Saya lapor, Habib. Mbak tolong itu dinasihati. Kalau Habib pas ketemu itu. Pengen Habib, saya sayang sama orang itu, tolong dinasihati kalau Habib bisa. Rotok lancang nih saya waktu itu. Ya. Rotok lancang. Jawabannya apa? Orang itu dermawan. Orang itu dermawan. Dan Rasul sudah ngomong dalam hadis. Orang kalau dermawan itu kalau kepleset yang bangunkan Allah. Jadi saya berharap suatu saat dia pasti akan jadi baik. Dan orang itu sekarang rajin Jumatan. Gak pakai dibilangi, gak pakai disuruh gitu. <laughs> Sekarang rajin Jum, Jumatan. Jadi orang soleh itu begitu caranya. Yang dilihat tuh kebaikannya. Buruknya itu ditutup gitu. Lu kok enggak amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya apa? Doakan. Karena mungkin kalau ditegur hati ini teklek tambah hilang. Ada satu kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu, kalau kamu lihat kemungkaran, kamu tegur, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, menengok wes menengok Lihat ada orang mabuk, "Eh, mendem," gitu kan. Haram rokok, Goblok yang ngomong seperti ini. Mohon maaf saya kok pakai bahasa kasar, bahasa Jawa ini ya. Ya. Bodohnya luar biasa. Tahu orang mabuk kok dibilang ini mendem haram. Nah orang mabuk kok dimendem-mendemkan. Berarti yang ngomong lebih mabuk lagi. Mau nasihati orang kan nunggu sampai akalnya wa, waras. Udah akalnya waras, normal, didudukkan baik-baik, diajak ngomong baik-baik, baru dinasehati. Kalau perlu, kadang nggak perlu dinasehati, sadar kok. Kan begitu ya? Nah, orang sekarang nggak yang diburu pokoknya ini wah haram nih. Wah, ternyata yang diharam-haramkan ini rupanya lebih galak. Akhirnya diajak jotosan. Padu. Setelah padu, akhirnya kepuruk Nah, rupanya, rupanya ya, yang mabuk tadi berhasil ngepruk yang mengharamkan. Yang mengharamkan meninggal du dunia. Saya mau nanya, sekarang yang mabuk dosanya jadi apa itu? Double. Tadinya pemabuk, sekarang jadi pembunuh. Tadinya pemabuk sekarang jadi pembunuh. Kalau pembunuh dalam syariat Islam yang benar, orang yang bunuh saudara yang sama muslim, maka hukumannya juga hukuman ma mati. Artinya dosanya lebih besar, sanksinya lebih besar. Makanya ada kaidah dalam dakwah. Kalau kamu lihat kemungkaran, kamu tegur menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, nengno, tekno, diamkan. Diamkan itu bukan berarti kita nggak amar ma'ruf. Benci dalam hati itu udah amar ma'ruf nahi mungkar. Terus apakan? Didoakan dengan cinta. Gusti ya Allah, mudah-mudahan dia bisa berhenti dari mabuknya. Itu orang-orang soleh itu caranya seperti itu. Cantik atau enggak cantik caranya? Cantik. Oh banyak guru tuh ngerti bobroknya muridnya diem saja kok. Nah kenapa? Lagi diobati kok. Lagi diobati. Kadang namanya dokter tuh ngerti pasiennya sakitnya parah, tapi nggak dikasih tahu. maaf Pak ya, jantungnya ini udah tinggal 10%. persen. Nah, tambah cepat mati. Betul kan? Tambah cepat mati. Jadi kadang caranya tuh ya dikasih obat, dikasih bapak anu ya minum obat ini aja. Kenapa? Enggak, ini vitamin biar seger. Enggak dikasih tahu penyakitnya. Karena mungkin kalau dikasih tahu penyakitnya tambah pikiran, akhirnya justru semakin bo bobrok, semakin semakin jatuh. Dokter aja pakai cara seperti itu. Lah orang soleh sama muridnya juga begitu. Kadang tuh muridnya berbuat maksiat macam-macam, tahu orang solehnya, diem Ya diemnya itu bukan nggak bisa negur, tapi lagi dalam proses ngobati. Dalam proses ngob ngobati. Nah, itu cara orang-orang soleh dalam dalam membina umat sampai nanti jadi karena itu semua pro proses. Pernah Nabi Muhammad SAW jangan, bukan saya, ini bukan saya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW Jenengan percaya boleh, nggak percaya kebangetan namanya. Hmm, sama Kanjeng Nabi nggak kepercaya, enaknya diapakan? <laughs> Ya kan? Kebangetan gitu, didoakan saja ya didoakan. Ada satu orang lapor pada Rasul, "Ya Rasulullah, innahu lasarik." Itu yang yang orang itu sukanya mencuri ya Rasulullah. Punya penyakit satu suka mencuri. Maka Rasul tanya, "Dia sholat enggak?" "Sholat ya Rasulullah." "Ya udah, saya berharap sholatnya nanti akan membuat dia bisa berhenti dari mencuri." Tidak Rasul katakan, oh percuma sholatnya kita sholat tapi maling. Enggak begitu. Enggak begitu Rasulullah SAW. Dia sholat, iya. Saya berharap sholatnya akan buat dia berhenti dari men mencuri. Makanya kita kalau mau dakwah itu sebetulnya diantaranya ini. Yuk ngajak orang sholat. Otomatis nanti maksiatnya kurang sendiri. Karena sholat itu sultanul a'mal. Rajanya amal. Jadi kalau sholatnya ini udah udah benar, rajanya bener, Nanti rakyatnya juga jadi bener. Yang masalah itu kalau udah rakyatnya nggak bener, rajanya nggak bener. Nah ini repot ini. Kan begitu. Kalau udah rajanya bener, nanti rakyatnya jadi bener. Maksudnya, kalau ibadah nomor satu udah bener, otomatis nanti ibadah yang lain bener dan maksiatnya akan tersingkirkan satu demi satu. Proses. Dan kita terhadap diri kita sendiri juga jangan jangan putus asa. Saya itu ikut pengajian, Beb, kok jangan ikut pengajian. Saya ini ngajar udah berapa tahun gitu ya. Terus emangnya saya nggak punya maksiat gitu. Saya masih punya maksiat wakeh turah-turah. Jangan kalau ngerti gilo nanti. Apakah kemudian saya berhenti ngajar? Ya enggak. Kenapa? Ini sarana saya untuk menghapuskan dosa-dosa saya dan menjaring rahmat, barokah, taufik, hidayah. Semoga suatu saat nanti minimal sebelum is <laughs> ya, sebelum is bisa resik semuanya, kan begitu. Kan be? begitu. Jangan ngomong Habib percuma kamu jadi Habib. Ustadz percuma kamu jadi ustadz. Kiai, percuma kamu jadi kiai. Kalau kelakuanmu masih seperti itu. Siapa yang berani ngomong percuma? Orang yang cari hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat kisahnya ada satu pimpinan perampok tuh nih sering saya ceritakan ya. Diulang dikit apa ya? Karena ini relevan, ada kaitannya. Ada seorang pergi keluar kota bawa emas masan emas masan di dibuntel sama apa namanya? kain gitu. Terus dia dapat informasi di hutan ini perampok lagi suka beraksi. Maka dia mau pergi keluar kota lewat hutan itu. Lewat hutan nih itu. Dia mikir nih kalau saya masuk hutan, habis nih mas saya ini. Lebih baik saya masuk hutan gak usah bawa emas, tangan kosong. Ini perampoknya baik hati kok, gak pernah bunuh orang. Cuman ambil harta, gak ambilnya nyawa. Gak seperti orang zaman sekarang, nyawa diambil, hartanya cuman handphone. Na'udzubillah min zalik. Ya, nyawa itu orang-orang dulu itu masih ada perampok-perampok budiman. Saya cuma butuh hartanya, nyawa itu berharga. Masih seperti itu. Ya. Akhirnya orang ini lihat di tepi hutan kok ada ada gubuk gitu. Mampir ke situ, ada orang setengah baya gitu ya, tua belum, tapi muda juga tidak. Pak, saya titip bungkusan saya Pak ya. Oh iya ya. Nanti saya kalau udah kembali dari luar kota, saya lewat sini saya ambil lagi. Iya ya. Silakan, silakan, dek. Masuk hutan, bener nih dirampok habis-habisan tuh satu rombongan. Cuman orang ini selamat karena nggak bawa apa-apa. Ya, makanya ulama ngambil iktibar orang yang nggak punya duit itu baik zohiron wabatinan di hati nggak ada, di zohir nggak ada, itu lebih selamat daripada orang yang di hati nggak ada tapi zohir ada. Kenapa? Zohir ada sasaran empuk perampok-perampok yang namanya setan untuk goda. Ya. Sasaran empuk setan untuk go, goda. Tapi kalau enggak punya, hatinya enggak kecantol dunia dan zahirnya enggak punya, setan menggoda itu bingung. Ya setan menggoda bingung. Makanya kalau sampai orang itu duitnya banyak, harta itu enggak ada dalam hatinya dan dia tidak tergoda setan, pangkatnya tingginya luar luar biasa. Sebab angel gitu. Ya itu angel. Balik setelah itu dia keluar kota, pulang lewat hutan lagi, lagi terus mengambil hartanya di gubuk. Lah yang dia kagetkan di gubuk itu ternyata lagi kumpul kawanan perampok yang rampok dia waktu itu. Kaget dia, loh ternyata ini markasnya para perampok. Dan perampoknya lagi pesta. Ada yang gitaran, ya, ada yang nari-nari, joget-joget itu kan. Ya sudah begitu, ada yang mabuk-mabuk. Nah dia lihat orang yang dia titipi bungkusan itu lagi sholat. Kemudian teman-teman yang makan selesai sholat orang ini tidak makan, asik dikir gitu. Aneh atau enggak aneh ini? Kan aneh. Maka nanya sama anak buahnya. Maaf, itu itu siapa? Bos kami, pimpinan kami, pimpinan kamu iya. Kenapa dia enggak ikut makan bersama kalian? Ini kan hari Senin. Kalau Senin Kemis dia puasa. Hah? Senin Kemis puasa. Iya. Dan terus tadi dia sholat-sholat apa? Ini kan belum waktu zuhur. Nah ini kan waktu duha. Pimpinan saya itu rajin sholat duha. Dah, Anda mau mau protes terserah. Ya, mau protes ter, terserah. Tapi jangan berani-berani, jangan berani-berani menutup rahmatnya Allah dari seorang hamba. Emangnya Anda Tuhan? Mau ngelarang-larang orang, kamu ngerampok, jangan sholat. Berani ngomong begitu. Ada ayatnya ada kan? Maka datang dihampiri. Ini aneh ini orang aneh ini. Emangnya dia kalau sholat terus dia puasa, dia duha, nanti dia bisa diampuni apa dengan kerjanya ngerampok ini? Gak akan diampuni dia, gak cukup tuh buat bayar dosa-dosanya. Ngomong gitu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya. Masuk ke dalam ambil bungkusan. Dikembalikan. Ini titipan kamu. Papa Pak, sebentar Pak. Bapak tahu tidak ini isinya apa? Tahu. Ini dari saya pegang isinya emas. Ngerti? Loh, kenapa enggak diambil? Bukankah agama bukan bukankah agama kita mengajarkan jadi orang kalau dititipi yang amanat? Lah kamu nitipi saya ya saya harus kembalikan, saya kembalikan, saya enggak ngambil. Saya enggak ngambil. Pak, mohon maaf, Pak. Ini enggak masuk di akal saya semua. Makanya jangan pakai akal. Gak masuk akal saya. Bapak puasa, bapak sholat, bapak megang amanat. Padahal ini yang bapak cari ngerampok begini. Bapak megang amanat. Tapi kenapa bapak masih ngerampok dan ngajak orang ngerampok? Nangis dia. Emangnya siapa yang mau jadi orang jahat seperti ini? Emangnya saya mau jadi orang jahat seperti ini? Saya nggak mau juga jadi orang jahat. Cuman saya ini kalah sama setan gitu. Saya kalah sama setan. Makanya saya buat perdamaian dengan Allah mudah-mudahan. Dengan saya sholat, puasa, saya megang amanat ini. Allah itu menerima perdamaian jadi nggak perang terus sama saya. Saya ini diperangi Allah kan yang ngeri. Makanya ada waktu-waktu saya damai, ya Allah damai, ya Allah saya, saya, lagi puasa, ya Allah <laughs> tolong jangan marah. Ya Allah damai, ya Allah saya lagi sholat ini, tolong jangan ma jangan marah. Pusing ini, wah ini orang gila nggak beres ini. Udah pokoknya mas masnya bawa sini pergi itu. Berapa tahun kemudian, ini yang nitipkan emas ini pergi haji. Nah, tawaf kan? Lah kok lihat di di dekat Hijir Ismail ada satu orang nangis-nangis. Allah, Allah nangis. Lihat-lihat wajahnya mirip. Suaranya juga katanya seperti yang saya temui dulu. Selesai tawafnya, dihampiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Bukannya pimpinan perampok yang dulu itu? Iya. Sekarang ngapain di sini? Alhamdulillah Allah menerima perdamaian saya. Saya dikasih hidayah, saya tobat, udah nggak ngerampok lagi. Loh Pak, tobat sih tobat. Cuman kalau pimpinan perampok kan tobatnya susah. Harus mengembalikan apa namanya? Harta rampokannya itu, Wan, mencuri nih Pak. Loh, saya itu merampok tapi pembukuan beres. Rapi. Oh, perampok itu apa namanya? profesional. Jadi target saya itu sudah saya selidiki berapa bulan sebelumnya. Alamatnya di mana, ya, kekayaannya berapa. Dia lewat sini itu bawa uang kira-kira berapa. Nah ketika dirampok tuh anak buah saya udah saya kasih tahu. Pokoknya itu ngambilnya dari orang ini berapa, catat semua pembukurannya harus rapi. Ada semua itu tercatat. Nah terus bagaimana? Ya udah, sisa uang yang ada saya kembalikan. Bisa mengembalikan semua? Ya gak bisa. Udah terlanjur dipakai buat hura-hura. Nah terus bagaimana? Ya saya datengin Pak, Bapak dulu pernah dirampok di tengah hutan ini tanggal sekian, ini catatannya dia, Pak. Ya, Bapak kehilangan uang sekian. Ya, itu saya, Pak, yang ngerampok. Yang ngerampok saya. Saya menyerahkan diri, Pak, terserah Bapak mau laporkan saya ke polisi, Bapak mau hukum saya, saya sudah tobat kepada Allah taala, saya siap menerima hukuman dalam bentuk apapun. Subhanallah, Dik. Setiap orang yang saya temui itu nangis dan memaafkan saya. Nangis dan memaafkan saya gitu. Gitu Pak ya? Iya. Nah, sekarang saya mau nanya. Ada yang berani mengatakan jangan datang ke pengajian? Ada yang berani mengatakan jangan sholat gitu. Ada yang berani mengatakan kamu jangan sedekah, kamu percuma kalau kamu masih seperti itu. Ada yang berani? Justru kita katakan silahkan sholat, silahkan puasa, silahkan sodako, silahkan kamu cari il, ilmu. Walaupun dirimu masih seperti itu. Semoga ya dengan cari ilmunya dan sebagainya. Suatu saat nanti entah kapan Allah memberi kita kekuatan untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Naam. Samitu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul, "Taba ba'dul muridin thumma waqa'at lahu fatrah." Fakana yufakiru waktan lau ada ila taubatih kaifa yakunu hukmuh. Fahatafa bihatif. Ada seorang murid, murid itu orang yang lagi bersuluk ya, mengamalkan ibadah dengan jumlah yang sangat banyak. Semangat ibadahnya. Suatu ketika dia jadi malas malas pol. Dia malas pol. Sangat-sangat malas Fatrah. Menurun drastis tuh. Yang tadinya rajin sholat, seperti tadi itu, rajin sholat, tajud duha, witir, tasbih, ya, tobat, zikirnya tadinya la ilaha illallah, mungkin ribuan, istighfarnya ribuan, jumlahnya drastis, hampir hilang gitu. Nah, hampir hilang. Dan menurunnya itu lama, bukan cuma sehari dua hari, dalam jangka waktu yang sangat sangat lama. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka dia pun merenung. Kira-kira bagaimana ya kalau saya nanti kembali bersemangat lagi sama Allah diterima enggak ya? Saya kok kembali rajin ibadah lagi sama Allah saya diterima atau di? tidak? Atau saya akan dicampakkan, Allah kamu itu cuman panas. Kalau orang sekarang ngomong sama murid apa muridnya, kamu tuh panas-panas tai tayam. Kamu tuh memang semangatnya kalau pas lagi butuh duit. Begitu dapat duit lupa gitu kan? Pasar sepi rajin, betul. Pasarnya rame hilang, kita lupa lagi itu. Kamu seperti itu nih. Apakah seperti itu nasibnya? Apakah seperti itu? Dalam kondisi merenung seperti itu ada suara tanpa rupa yang berkata, "Ya fulan, atau tanah fasyakarnak." "Hei fulan." Jadi ini malaikat yang mewakili Allah taala, suara tanpa rupa. "Wahai fulan, dulu kamu taat kepada kami, maka kami pun membalas kebaikanmu itu. Ya, membalas kebaikanmu itu. Thumma taraktana fa Setelah itu kamu meninggalkan kami. Kamu meninggalkan kami. Sholatnya mulai hilang sunnahnya, wajibnya juga mungkin biasa jamaah jadi gak jamaah gitu kan. Kamu meninggalkan kan kami. Fa amhalnak. Maka kata suara tadi ya mewakili Allah mengatakan maka kami biarkan kamu seperti itu ya dan kami tunggu. Ya, nggak nggak terus di diajar, dianiaya, disiksa tidak Di dibeli toleransi waktu gitu loh. Diberi waktu tole, toleransi. Fahamhalnak. Wa in utta ilaina dan kalau kamu kembali kepada kami, qabilna, kami akan terima kamu lagi. Jangan khawatir, kami terima ayo gitu kan. Ya mendengar suara seperti itu, oh jadi semangat lagi ibadah. Makanya kita jangan pernah membuat putus asa diri kita atau teman kita. Rajin majlis ar biasanya, tiba-tiba hilang lima bulan. Jadi majlis sama yang gak raudhah lagi, mungkin majlis begitu-begitu. Nah, misal gitu ya. Terus pengen balik, pengen balik. Jangan dikatakan, alah percuma. Percuma nanti kamu kambuh lagi. Alah paling nanti kamu sama teman-teman Raudhah paling kamu nanti kan dicuekin. Nanti kamu nggak digubris, kamu dikucilkan. Udah, sudah sekalian aja. Sekalian rusak-rusak sekalian aja. Ngapain jadi ikut pengajian lagi? Nauzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang memang tadinya rajin pengajian terus hilang, kasih tahu, kamu dulu datang pengajian disambut sama teman-teman. Kamu pergi ya ditunggu dirindukan. Kalau kamu datang ya pasti disambut luar luar biasa. Jadi ayo, enggak usah enggak usah apa namanya ragu-ragu untuk hadir lagi ke, ma ke majelis. Ya, seperti itu harusnya sikap kita kepada semua semua teman-teman kita dalam beribadah dan dalam berbuat kebajikan seperti itu. Jangan buat orang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hmm. Qala al-Junayd Dakhaltu ala sari yoman faraituhu mutaghayyiran. Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu disebut sebagai Sayyid Ta'ifah Sufiyah, pimpinannya para sufi. Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu punya paman namanya Sari Asakoti radhiyallahu anhu. Suatu hari Imam Junaid berkata, "Saya mendatangi Sari Asakoti. Saya lihat wajahnya itu berubah pucat. Wajahnya berubah pucat. Fakultuluh malak maka aku berkata kepadanya, kenapa wajahmu pucat seperti ini? Beliau menjawab, Dakhala alaiya syabun fasa'alani ani taubah. Barusan tadi ada anak muda nanya sama saya, Pak, tobat itu bagaimana ya? Maka saya jawab, Latan sadan Pak, Tobat itu kamu jangan lupakan dosamu. Ingat-ingat dosamu. Nah, anak muda itu bantah saya. Enggak bisa pak. Yang namanya tobat itu justru merupakan dosa. Ojo iling-iling dosa. Dosa serampung-rampung, Oh jadi iling-iling meneh. Itu tobat, Pak. Dosanya udah dosa, jadi jangan diingat-ingat lagi, Pak. Itu namanya tobat. Maka saya berkata eh, dalam dalam hati ya, yang betul siapa nih? Saya atau anak muda nih? Coba nih orang soleh ya. Enggak mengatakan aku yang benar ke canom anyaran kamu anak muda Gaya. enggak begitu. Merenung sampai pucat. Yang betul siapa ya? Tobat itu melupakan dosa atau ingat-ingat dosa. Ya Allah. Ini kadang saya tuh nggak cocok sama orang yang kalau kalau doa ngajak orang, mari kita ingat dosa kita. Kita pernah begini, kita pernah begini. Gitu. Saya nggak cocok model begitu. Walaupun itu boleh. Saya termasuk podo sama anak muda ini. Anak muda ini kalau nama tobat, ojo ngiling ling dosa. Udah ketemu sama Allah tuh jangan ingat dosa sudah gitu Jangan ingat dosa. Itu hati saya model begitu. Nah ini nanya sama Imam Junet, Si paman ini nanya sama keponakannya. Kira-kira yang benar siapa? Saya atau anak muda itu? Maka Imam Junet berkata, ini kan diskusi ya. Imam Junet berkata kepada pamannya, Kala eh, balik taubah antan eh, fakala fakultu innal amra indi maqalahu husyab. Kata Imam Junet. Kalau saya, kata Imam Junaid, sepakat dengan anak muda tadi. Tobat itu melupakan dosa. Tobat itu merupakan dosa. Jangan ingat-ingat dosa. Fakallah lima kulta. Loh, kenapa kamu kok pilih yang seperti itu? Alasannya apa? Dijawab, li'anni kuntu fi halil jafa fa naqalani ila halil wafa. Fa dzikrul jafa fi halil sofa jafa. Ini zikrul jafa fi halis sofa jafa. Ini sebuah istilah. Dulu kata Imam Junaid, saya waktu maksiat, saya waktu maksiat itu dalam kondisi saya menjauhi Allah. Ya, saya menjauhi Allah. Jauh dari Allah taala. Fana qalani ila halil wafa. Kemudian saya tobat. Allah memindahkan saya ke kondisi yang saya itu bisa memenuhi janji-janji saya kepada kepada Allah. Kalau dalam kondisi lagi berduaan dengan Allah, asyik dengan Allah gitu ya. Terus kok saya nyebut-nyebut, nyebut-nyebut ingat-ingat dulu saya, dulu saya, dulu saya. Seperti itu. Maka dalam kondisi yang jernih, yang enak, kok nyebut yang enggak enak, enggak enak. Maka itu perbuatan yang tercela. Itu perbuatan yang ter tercela. Jadi kalau tobat menurut saya ya jangan ingat-ingat dosa. Luang sama Allah udah diampuni kok tambah eling-eling. Nah, pernah saya dikasih keterangan begini sama guru saya. Masih lihat ya, di kul Java, fi halis sofa Jawa. Misal ada dua orang bersahabat. Dulunya bermusuhan, terus rawuh akur lagi. Akur lagi. Atau kita dengan teman kita. Teman kita berbuat salah, sudah kita maafkan. Terus teman itu ketika duduk sama kita makan bareng, ketawa bareng, Teman itu ngomong gini, tolong ya maafkan saya ya. Saya kemarin tuh dulu kok sampai seperti itu loh ya. Saya nyesel bener. Ya tolong ya. Saya mau nanya, kita senang atau tambah risih? Risih kan? Kita pasti ngomong, wes wes, gak usah dibahas, sudah lupakan lupakan, wes selesai, jangan diurus, udah selesai. Ngomong yang enak-enak, ngomong yang enak, betul gitu kan? Nah, jadi dalam kondisi yang enak nyebut yang enggak enak itu suatu perbuatan yang sangat tercela. Nah, guru saya ketika menyampaikan istilah zikrul Jafa fi halis sofa Jafa itu membawakan kisah nyata ada dua orang yang bermusuhan. Ya, dua orang ber bermusuhan dan permusuhannya itu luar biasa. Nah, suatu ketika alhamdulillah bisa akur. Bisa bisa akur. Nah, ketika akur itu akhirnya salah satu ngomong setelah setelah berapa lama akur ya? Setelah berapa lama rukun, bersahabat, salah satu ngomong begini, e, Mas, saya ini punya satu salah fatal sama kamu dulu, satu salah yang fatal sama kamu. Saya nggak tenang kalau belum kamu maafkan. Nah, kata temennya, apa salahmu? Tidak usah saya sebut ya, yang penting maafkan saja. Ya. Nah, yang satu ini maksudnya bermaksud bercanda gitu ya, bercanda. Pokoknya kalau kamu gak kasih tahu, tidak akan saya maafkan. Cuman bercanda. Sebetulnya gak dikasih tahu ya dimaafkan gitu kan, bercanda. Tapi yang yang dengar nanggepnya serius. Waduh, kalau gak dikasih tahu gak dimaafkan kacau ini kan ya. Maafkan tolong walaupun gak saya kasih tahu. Pokoknya kalau gak kamu kasih tahu tidak ada maaf bagimu. Maksudnya bercanda. Lah akhirnya yang diajak bercanda ini nanggepi serius ngomong, gini loh Mas. Saya tuh dari dulu tuh ngarep-ngarep kapan kamu tuh mati. Saya pengen nikahin istrimu. tarap arap saya angan-angan kapan kamu tuh mati itu ya. Saya pengen nikahi istrimu. Wah akhirnya jadi kurang ajar. Ternyata kamu tuh begitu ya. Perang lagi gitu ya. Ya perang lagi. Ya itu timbul istilah zikrul jafa fi halis safa jafa. Dalam kondisi yang baik itu jangan menyebutkan yang enggak enak. Nyebut yang enggak enak itu perbuatan yang tercela, menyebabkan nanti menjauh, menyingkir. Paham sampai di sini? Jelas? Ngerti? Ya, makanya jangan nyebut yang enggak enak-enggak enak sama sahabat kita, ya. Jadi kalau ada yang enggak enak sembunyikan saja. Daripada nanti menimbulkan hal yang jauh lebih tidak tidak enak. Ini kok pada senyum-senyum kenapa ini? <laughs> Oh, ini senyum-senyum semua ini? Mas Roni kok senyum kenapa? Oh senang Mas Roni ya. Nah, boleh dilanjut? Ya, ini insya Allah sudah 40 menit kurang lebih saya berbicara. Enak diajak dungeng-dungeng begini. Ya, emang betul ya, orang soleh kalau disebut langsung ayam tentrem mati ya. Rahmat tuh turun. Nah, Disebutkan di sini hmm, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kan radhiyallahu anhuma sepupunya Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika ada satu orang yang gak suka sama beliau tentunya bukan sahabat. Ya, orang munafik itu yang enggak enggak suka sama beliau. Keliling satu kota. Misal di Solo ya, keliling satu Solo gitu. Kalau di Medina ya satu Medina. Keliling. Kemudian ngundang orang. Kamu diundang makan siang oleh Abdullah bin Abbas. Kamu diundang makan siang oleh Abdullah bin Abbas. Kamu diundang makan siang oleh Abdullah bin Abbas. Coba bayangkan kalau jenengan di rumah jenengan ada satu orang yang datangi tonggo jenengan sak kampung, nanti diundang malam sama Pak Fulan, misal begitu. Tiba-tiba malam tonggo jenengan kumpul di rumah semua, kira-kira bingung atau enggak bingung ya? Hah? Bingung. Nah ini Sayyidina Abdul bin Abbas dikerjain dengan maksud apa? Nanti kalau tamu sudah datang semua, terus ngomong, wah saya enggak ngundang kalian, kan namanya tercemar toh? Ya ini kan sesuatu yang sangat memalukan. Jangan praktek di Rodoh loh, jangan. <laughs> ya, jangan praktek. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas kemudian eh, siang-siang uh, kan makan siang ya. Ternyata di rumahnya tiba-tiba banyak tamu. Beliau heran, loh kok siang begini jam makan siang kok rumah saya penuh dengan dengan tamu. Ada apa ya? lama ada? Eh, ada apa ini kok semua pada kumpul di sini? Fa khabar dikasih tahu. Ndak ini tadi orang-orang datang katanya jenengan yang ngundang makan siang. Oh gitu. Iya. Maka beliau langsung ke dapur, bilang sama pelayannya, kamu beli buah, kamu beli ini, kamu beli ini, kamu beli ini, kamu beli beli ini. Ya, segera sekarang. Fa amara bi syara'il fawakih fil waqt wa amara bil khubus wat tabikh wa aslaha amran. Kemudian siapkan rotinya, ya, segera disiapkan makan siang. Setelah itu dihidangkan dengan senyum mengatakan, Alhamdulillah, Anda semua sudah mau memenuhi undangan saya makan siang. silakan dimakan. Lah yang yang woro-woro tadi kecut artinya, Duh, kurang ajar lo ya. Ternyata mau saja, saya kan tambah jadi orang senang semua. Mulia gara-gara <laughs> saya ini. Nah, terus Sayyidina Abdullah bin Abbas tuh nanya sama pelayannya. Kalian masak begini repot atau enggak repot? Enggak. Enggak repot ya. Kamu tadi saya suruh keluar beli buah, repot atau enggak? Enggak. Kira-kira kalau tiap hari begini kalian siap? Siap. Selesai makan diumumkan. Besok makan siang di sini ya. Dan ini berlaku selamanya untuk kalian semua. Saya mau nanya, sanggup mencontoh? Sanggup mencontoh? Hah? Sanggup? Yang ada kira-kira sugi atau teriak-teriak? Saya ngundang sopo gitu ya. Awak dhewe mangan ya rekoso gitu. Yang ngundang siapa? Saya jam nyari makan susah kok tambah ngundang kalian. Maka seperti itu ya. Ini akhlaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah. nah, ini pernah juga uh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah suatu hari dilihat menangis Nangis terseduh-terseduh, terisak-isak. Nangis beneran. Maka beliau ditanya. Ya tentunya ditanya terus setelah tangisannya agak reda bisa diajak ngomong ya. Apa yang membuatmu nangis? Wahai khalifah, kenapa kamu nangis? Gitu. Ada apa? Orang dulu itu perhatian, ada orang nangis ya ditanyakan kenapa. Orang sekarang ada orang nangis paling dibatin tok. Seketok yes, anu ki pedot atine. Ya, kelihatannya itu ditinggal sama yang meninggalkan. Ya betul lah ditinggal sama meninggalkan ya. ya. Oh, untuk kelihatannya kelihatannya loh ya, kelihatannya mungkin motornya hilang gitu. Cuman begitu, jadi nggak nanya, nggak ada empati ya. nggak ada. Kalau orang dulu langsung nanya, "Kenapa kamu nangis?" Maka dijawab, "Nah, ini loh. Bedanya dengan dengan kita ya di sini Sayyidina Ali itu. Dikit banget kok bedanya. nggak nggak jauh, nggak jauh. Gak jauh, cuman antara bumi sama sama Sidrotul Muntaha gitu. Pol, tuh, bedanya kan bumi yang Sidrotul Muntaha, akhlaknya itu beda <laughs> sangat jauh. Apa kata Sina Ali karmallahu wajha? Beliau berkata, yang membuat aku nangis adalah lam yaktini dhaifun mundu sab'ah ayam. Sudah tujuh hari tidak ada tamu yang berkunjung ke rumahku. Aku takut gak ada tamu yang datang ini. Bukti kalau Allah sudah meremehkan aku, Allah sudah melupakan aku. Makanya aku tidak dikirimi tamu lagi sama Allah Ta'ala. Kalau kita nggak ada tamu tambah, yes, nggak repot. Nah, yes, nggak ruwet gitu ya. Ada tamu terus tambah bingung, wah ruwet tamu ya. Capek dan sebagainya. Sayyidina Ali nggak ada tamu tujuh hari nangis. Nangis. Bisa begitu ibu-ibu? Nah, bagian ngurus tamu kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu kok nggak ada tamu tenang atau tentrem? Pertanyaannya tenang atau tentrem loh ini ya. Tapi nggak ada tamu tambah tenang tentrem. Sayyidina Ali nangis radhiyallahu taala anhu. Nah, pernah juga diceritakan Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib ya. Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Beliau masuk kebun, kebunnya se, se apa ya, kebunnya suatu masyarakat lah. Jadi di satu desa ada kebun, beliau masuk ke situ. Nah di kebun itu ada satu anak muda yang berkulit hitam. Ya, di sini ada yang kulit hitam? Buat contoh gitu, anak muda kulit hitam ada di sini? Yang muda ada enggak? Hah? Agus. Ah, Agus enggak pakai hitam, kurang hitam lagi. Hah? Saya puji mana? Saya puji mana? Coba lihat. Saya mana saya puji? Lihat. Ah, coba sini sini sini sini. Ah, sini saya sini. lo ini buat contoh bagus. Ini bukan contoh jelek. Kalau jelek nggak saya contohkan. Sini saya. Ah. Sini saya. Duduk samping saya saya. Lumayan saya. Ini streaming YouTube lo ini. Ditonton seantero dunia. Nah ini namanya puji. Nah karena ada juga seorang ustadz namanya puji, panggilannya Syekh Puji, maka di Rodo julukannya juga Syekh Puji. Tapi ini Karanganyar ya. Nah kita juluki Syekh Puji. Jenggotnya tuh udah bagus tuh. Ya. Ya, kalau lihat jenggotnya, jenggotnya aja mirip-mirip apa kira-kira? Mirip macam-macam gitu kan, mirip jenggot ya. Mirip jenggot. Saya puji Nah ini kulitnya hitam tapi nggak seperti ini, jauh lebih hitam lagi. Kalau ini kan hitamnya hitam, masuk yang gini manis gitu. <laughs> Manis ya hitam, manis. Tenang saya, siap-siap ceramah pokoknya saya. Waduh, ya tenang tenang. Nah. <laughs> Enaknya saya ceramah, saya puji ya ceramah ya. kayak ya. Cocok gitu. Latihan, latihan. Pagi udah dilatih, malam latihan dikit gitu ya. Nah, hitam kulitnya. Anak muda tadi eh, kerja di kebun tersebut. Kemudian ada satu orang yang ngasih makan. Contoh, contoh ngasih makan, ngasih makan. Contoh. Nah, ya kan? Ngasih makan, makan, makan. Nah, cuman, cuman sebentar. Tiba-tiba ada anjing masuk ke kebun tadi anak muda itu tidak jadi makan makanannya. Oh jadi makan sih, jangan. <laughs> ya enggak jadi mah, enggak jadi makan. Oh, dan anjing itu mendekati anak muda. Jadi misalnya saya puji ya, anjingnya mendekati saya puji. Nah kira-kira kalau kita ada anjing mendekati kita di kebun saat kita capek, jam istirahat, mau makan. Itu kira-kira enaknya anjingnya diusir atau kita diamkan saja? Ngambil batu sawat kain kain begitu kan ya. Lempar biar kain-kain gitu kan. Siapa yang punya istilah kain-kain? Gitu? Memang anjing kalau dilempar jadi kain-kain gitu. Nah, oh, lempar, suah, begitu kan, biar anjingnya per, pergi. Tapi beda anak muda ini, beda anak muda ini beda. Gitu. Eh, begitu lihat anjing mendekat, dia lagi makan roti, makan ro roti. Maka eh, segera anak muda itu menyerahkan rotinya seluruhnya kepada anjing tadi dimakan sama anjing dengan puas. Wah Abdullah yang dulu fagola. Setelah semua makanannya diserahkan anjing, Sayyidina Abdullah bin Ja'far lihat peristiwa seperti itu, kok ada saya Puji yang baik hati gitu kan ya. Maka ditanya, saya senyum saya, senyum. Ah, ya. Maka di, ditanya, di atas kelihatan kan tuh, loh ibu-ibu bisa lihat atas tuh, itu ada di atas tuh, layar, layar monitor kan. Masuk enggak? Masuk enggak? Oh, masuk ya. Perkenalkan Syekh Puji ya. Keahliannya bakar foto, Buat foto. Makanya jangan macam-macam nanti kita dibakar gitu. <laughs> Ini foto, hidupnya sama foto. Batu bata kerjanya. Nah, akhirnya nanya nih Abdullah Sayyidina Abdullah bin Ja'far, anak muda, kenapa kok rotimu semua dikasihkan anjing ini? Padahal kamu kan lapar, ini jam istirahat kamu, kamu sehari belum belum makan. Ya. Apa kamu punya makanan yang lain selain roti ini? Dijawab, oh, enggak ada. Ya ini jatah makan saya satu hari ya, cuman cuman ini. Nah, kenapa kamu kasihkan anjing? Enggak kamu makan, padahal kamu bentar lagi kan mau kerja, kerja lagi. Maka dijawab oleh anak muda tadi, Pak, mohon maaf Pak, di kampung saya ini tidak ada anjing. Enggak ada anjing. Anjing ini kok sampai ada di dalam kebun, berarti anjing ini musafir. Anjing ini musafir. Berarti anjing ini mertamu ke kampung saya. Coba bayangkan, tamu niki segawon yo ya diajeni. Ya kan? Anjing ini tamu, anjing ini ta, tamu ini ke kampung saya, ke kebun saya. Dia pasti kelaparan, belum makan dari jauh. Karena nggak ada makanan anjing di sekitar sini. Masa anjing suruh makan suket? Gak mungkin kan? Suruh makan apa namanya pasir? Gak mungkin. Ya sudah, saya serahkan makan saya ini karena saya sayang sama dia. Kasihan dia kalah kelaparan. Wah, mendengar jawaban seperti itu, ya, maka Sina Abdul bin Ja'far langsung cari tahu kebun ini punya siapa. Kebun ini punya siapa. Setelah tahu yang punya siapa, akhirnya beliau berkata kepada yang punya, kebunnya saya beli ya, boleh enggak? Oh iya, tapi harganya minta berapapun saya bayar. Minta berapapun saya bayar. Oh boleh. Sekalian sama budaknya tapi budak yang yang jaga tadi anak muda itu sama budaknya sekalian gitu ya. <laughs> Sekalian. Nah, iya. Berapapun saya bayar. Deal deal sudah selesai. Anak muda tadi didatangi. Dik ya, sejak hari ini kamu sudah merdeka, kamu bukan budak lagi. Nah, terus ini kebun ini beserta semua isinya udah saya beli. Sekarang hadiah buat kamu. Kaya, tinggal pergi. Berarti yang baik yang mana ini? Dua-duanya orang yang luar biasa. Orang luar. Coba kalau kita komentator, wong oh, edan kuwi. Orang enggak waras itu, itu orang gila. Masa bilang anjingnya tamu, anjingnya kelaparan. Zaman segini masih mikir seperti itu. Udah makan aja nggak usah mikir anjing kan begitu kan ya? Komentator kita ini. Tapi kalau orang soleh enggak, dia langsung tergetok hatinya. Oh, anak muda ini dermawannya luar biasa dia dermakan seluruh har hartanya. Saya punya harta yang jauh lebih banyak dari dia. Masa saya tidak bisa memerdekakan dia? Mau dia aja bisa memerdekakan anjing dari kelaparan. Masa saya tidak bisa memerdekakan dia dari dari perbu perbudakan. Akhirnya dibeli kebunnya, dimerdekakan, dihadiahkan. Ini namanya orang waras, orang sadar. Nah, Eh, berarti yang banyak sekarang ini yang mana? Hah? Kita-kita ini ya alhamdulillah waras, cuman pakai pateo oh gitu loh ya. <laughs> ya nyata kok, nyata, nyata atau nggak nyata? Nyata, oh, kita ini kesadarannya kurang kok terhadap sesama, kurang kesadarannya. Eh, orang, cerita orang-orang soleh ini kan membuat kita jadi semakin ngerti gitu ya, semakin sadar bahwasanya di kehidupan luar itu dibutuhkan apa ya tepo seliro ya empati kepada yang lain itu dibutuhkan cukup ini bisa saya sampaikan terakhir satu nasihat Abah Edwin nah saya tak wakili ya saya ya kesian itu pucat langsung nggak tega saya memerdekakan beliau dari perasaan nggak enak kan juga pahalanya besar loh ya yang buat perasaannya nggak enak juga saya gitu ya saya ya maaf ya saya ya Dimaafkan tak saya? Udah dimaafkan. Berarti aku bersalah padamu saya <laughs> Jadi uh, tadi pagi, kalau pagi itu habis sholat subuh, teman-teman itu dilatih sama Habib Husin bin Anis untuk untuk ceramah dikit-dikit itu lima menit. Nah ini Edwin ini sekarang udah lancar kalau ngomong. Kelihatannya menggantikan saya udah bisa. Jadi jangan kalau ngundang saya berhalangan nanti wakilnya Abah Edwin. Oh ini resmi loh, ini resmi loh, ini resmi. Ya walaupun nanti ceramahnya cuma 10 menit pulang ya wallahu alam. <laughs> Tapi yang jelas sudah bisa bicara. Uh, tadi pagi itu bicara panjang diantaranya pesan beliau. Oh, pesan beliau nih Abah Edwin ya. Nah, Abah Edwin itu pesan begini. Jadi murid itu dibutuhkan kecerdasan. Bukan cuma baik. Jadi merguru sama guru itu ya bukan cuma taat. Tapi kurang pinter. Taat yo, ya, yo ya cerdasnya ditingkatkan gitu. Yo ya taat tapi cer cerdas. Jangan jadi murid cuman sendiko dawuh, sendiko dawuh tapi pinternya nambah-nambah gitu. Harus berupaya menjadi semakin pinter gitu. Mau bela belajar. Sebagai contoh kata beliau, saya cuman copy paste. Ya kan saya harus terangkan kulaannya cerita ini dari mana kan sumbernya. Saya nanya, nanya sama beliau, bah kamu kulaan cerita ini dari mana? Lupa Bib, ini zaman saya sekolah SMA dulu ya. Bah. SMA atau SMP? Zaman SMA saya sekolah dengar cerita seperti itu. Nah, karena ini kulaannya zaman SMA saya yakin sekian lama nggak ada orang yang cerita. Buktinya saya nggak dengar kok. Ya kan? Ada satu kiai soleh malam Jumat biasa NU, ya kan? Nahdlatul Ulama. Malam Jumat tuh Yasin tahlil Maulid biasa kan? Solawatan, berjanji, simtuduror, burdah, malam Jumat. Yasin tah tahlil itu NU. Kalau yang yang bukan NU itu urusannya pocong. Nah, itu bukan NU itu. Ger malam Jumat ke urusannya kuntilanak, demit, pocong gitu ya. Itu kan upaya orang-orang di yang tidak suka sama Islam karena Islam mengajarkan kalau mulai kemis malam Jumat suruh ziarah ku, kubur, ya kan? Itu sunnah nah, Nabi. Akhirnya orang Islam ditakut-takutin, oh neng kuburan malam Jumat, soalnya ono po pocong. Lah ini kan ulahnya orang-orang yang gak suka sama orang ziarah kubur, paham ndak? Paham kan? Nah, nah ini orang NU lain. Malam Jumat. Jangan kalau ke Demak sana atau ke Kudus, makamnya para wali, malam Jumat mesti kebak. Rame orang ziarah. Itu mengamalkan sunnah, sunnah Nabi. Zikir, doa, wirid. Nah ini di, di pesantren ya, Kiai itu di majelisnya baca maulid, selesai, yasin, selesai, tahlil. Nah, karena dari awal udah lama kan, maulid, yasin itu kan udah lama. Nah, dulu kan pakai petromak. Petromak itu kan bahan bakarnya minyak tanah. Dan itu kan harus dikom, dikompa. Biar apa namanya itu? Namanya? Yang di tengah tuh, namanya apa itu? Sambunya itu ya. Sambunya biar ngembang lagi, terus biar terang. Kalau nggak dikompa nggak terang. Nah itu rupanya petromaknya udah redup semua. Nah, redupnya itu pas dikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah muridnya enggak ada yang cerdas, lampu udah mau mati semua. La ilaha illallah. Lah kiainya berusaha ngasih tahu murid-muridnya sambil nunjuk la ilaha illallah. La ilaha illallah maksudnya petromaken petromake kayak komponen gitu kan. La ilaha illallah. Nah, rupanya santrinya rada on gitu. Ya, tambah tambah ngomong, itu kiai kita kenapa ya? Habib Novel itu kenapa itu kok la ilaha illallah. Wah, rupanya ini dapat dapat laduni wirid model baru. Ya, wirid model baru La ilaha illallah. Biasanya kalau orang zikir itu kan la ilaha illallah begitu. Ini tidak la ilaha illallah. Wah, akhirnya santrinya semua tiru-tiru. La ilaha illallah. Ya ini ya mumet. Oh, punya santri kok modelnya seperti seperti ini. Makanya dibutuhkan kecerdasan di dalam menuntut il ilmu. Jangan jangan pol gitu ya. Rodok pinter didik gitu ya. Rodok pinter dikit itu dibutuhkan. Itu ceramahnya Abah Edwin. Coba berkualitas atau enggak? Berkualitas hebat. Masya Allah. <laughs> Tidak apa-apa, insya Allah gantikan saya Kalau pas saya rodok males gitu kan ya Setan males datang, saya sampai tempat pengajian Duduk, Edwin tak panggil Ceramah hosek setengah jam, saya yang 10 menit Gitu kan bagus Amplop saya yang terima Bercanda Win ya. Hadirin bercanda. Nah, ini biar kita malam habis capek apa namanya berdiri sholat lama gitu kan. Jadi istirahatnya dengan begini, cari ilmu tapi yang san santai ya. Kalau ada yang mau nanya yang di sini saya persilahkan dulu yang mau nanya. Yang lain bisa nanya via SMS atau broadcast message apa atau lewat BBM atau lewat WhatsApp ya. Hmm. Ada yang nanya begini nih SMS ya. Ada SMS nanya dari Bekasi. Tadi katanya orang soleh memandang orang-orang yang berbuat mungkar dengan tetap melihat sisi baiknya. Apakah itu juga berlaku buat orang-orang yang kira-kira nggak suka tahlilan, yasinan, solawatan dan suka mencaci-caci, maki-maki yasinan, tahlilan, solawatan bid'ah, yasinan bid'ah yang model begitu-begitu. Apakah tetap harus dilihat sisi baiknya? Jangankan kok sama yang begitu-begitu sama yang kafir sekalipun tuh kita harus tetap melihat sisi baiknya dalam arti begini. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, hidayah. Itu harus ada. Kalau nggak ada berarti nggak ada misi dakwah tuh ya. Kalau nggak ada berarti kita udah ngecap wis kafir saklawasi sih. Kapan kita mau dakwah? Betul kan? Harus ada sisi mudah-mudahan dia dapat hidayah sehingga kita ketika berbicara dengan orang kafir yang nggak kenal Allah, yang nggak suka sama Rasulullah, yang kafir begitu. Selain kita itu juga nggak suka dengan kekufurannya, tapi ya tapi di hati ada harapan. Mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah. Kan begitu. Siapa tahu hidayahnya lewat lisan lisan saya. Alangkah beruntungnya saya kalau ada satu orang yang dapat hidayah berkat berkat saya. Itu kepada yang kafir. Lantas bagaimana dengan yang nggak suka dengan tahlilan yasinan dan sebagainya. lo itu kan ya dulur kita tuh ya. Itu kan saudara kita. Wong saya ketemu model begitu aja, saya cium, saya cium batuknya kok. Keningnya saya cium, masa mau dibilang orang bagaimana ya terserah. Saya cium kening keningnya. Ya, orangnya kan nggak nggak salah tuh ya. Yang salah kan pemahamannya. Nah selama dia nggak ngomong begitu di depan saya ya tak ambung. Begitu ngomong kita ya ajak diskusi. Ya dengan senyum. Mas, begini, begini, begini. Kecuali dalam ranah kita amar ma'ruf, lihat ada orang ceramah, kemudian mengkafir-kafirkan. Yang maulidan kafir. Ya langsung kita berdiri, hei eh, mandeko gitu kan. Stop. Bukan berarti kemudian orang yang dibenci, enggak. Cuman dihindar, di, kita berlaku seperti itu untuk menghindarkan pertentangan yang jauh lebih be, besar. Karena itu bisa menimbulkan fitnah, gejolak, permusuhan, dan lain sebagainya. Kalau orangnya ya tetap di, disayangi ketemu ya tetap mesem gitu kan. Dari jauh kalau perlu kita mesem nomor satu. Oh jangan nanti kalah mesem sih. Sebenian mati tak tahlil ya aja khawatir. Kan bagus toh ya. Bagus atau gak bagus? Bagus. Artinya mati ose aku senggeri gitu. Mudah-mudahan loh, artinya kan bagus mau niat yang baik lo ya. Ojo niat ngenyek itu lah, niat menghinakan naudzubillah min Ini dzalik jangan seperti itu ya. Boleh yang demikian. Kemudian Hmm, pertanyaan yang lain. Ini ada yang dari Brunei. Ngomong begini, dari Brunei Mas Edwin. Saya tertarik dengan cerita Mas Edwin. Ya. Yeah. Bukan cerita Habib Novel, bukan gitu. Jadi cerita Habib Novel sekian panjang itu nggak menarik itu ya. Eh, ya tertarik justru ceritanya Mas Edwin, Mas Edwin gitu ya. Bagaimana kalau itu terjadi di kampung saya? Bagaimana menyikapi menyikapi jika itu terjadi di kampung saya? Menyikapi orang yang berarti nyembah patung dan lain sebagainya tadi. Nyikapinya bagaimana? Lakum dinukum waliyadi. Udah dia punya keyakinan seperti itu, biar dengan keyakinannya tugas kita ya ngajak orang masuk ke dalam agama Islam. Tapi namanya ngajak itu wama alaika illal balak cuma nyampaikan ojo maksa. Kowe mlebu Islam, orang mlebu tak jotosi ngawur gitu ya. Tidak seperti itu. Wama alaika illal balak tugasmu nyampaikan. Ah nyampaikan itu kalau nggak bisa dengan ajakan terang-terangan, ayo masuk Islam nggak bisa. no akhlakmu. Tunjukkan akhlak kita kepada orang lain. Kirimi makanan, masakan, sakit ya dijenguk, nggak punya duit ya dikasih, anaknya butuh butuh sekolah, sekolahkan. Yang tulus dengan akhlak tadi, ya nanti akan buat orang itu akhirnya tergerak. Nah, justru ini sekarang dipakai sama orang lain gitu. Betul kan? Orang lain yang pakai. Lah kita muslim yang diajarkan begitu justru nggak pakai. Coba lihat Rasulullah ngasih contoh. Tetangganya Yahudi sakit sekarang diparani sama Kanjeng Nabi, dijenguk. Nah ketika menjenguk tuh sama ditawari, Bu Islam yo, masuk Islam syahadat ya. Allah kasih hidayah syahadat masuk Islam. Merasa bangga dia. Wah, anakku di, dijenguk sama kanjeng Nabi padahal Yahudi loh ya. Sakit dijenguk, mungkin orang lain gak ada yang jenguk gitu. Eh, tersentuh ha? hatinya. Ya, caranya seperti itu kurang lebih. Cara bicara tidak harus kadang tidak dengan terang-terangan. Caranya bagaimana caranya agar anak saya bisa menjadi solehin dan alim seperti Habib. Aduh, saya belum alim. Ya, ini dari Mas Gigin. Gigin ini Mas atau Mas ya, saya yakin Mas ini. Mas Gigin di Pleret, Purwakarta. Jadi dari Pleret, Purwakarta, bagaimana caranya agar anak saya bisa menjadi solihin dan alim seperti Habib. Insya Allah anak mas atau bapak bisa menjadi soleh ya dan alim tapi jangan seperti saya. Nah, seperti orang-orang yang sangat ah, alim, seperti Imam Syafi'i ya, dan seperti orang-orang yang betul alim gitu. Kalau saya belum, mudah-mudahan amin. Berkat husnudon jenengan bisa jadi soleh dan dan alim. Berkat husnudonnya. Kalau asli nih durung. Cik waduh. Po. Ya benar ini apa adanya. Masih sangat ya, jauh. Nah, mudah-mudahan dengan prasangka baik prasangka baik itu seperti katakan oleh Sina Ali bin Abi Thalib, Allah maj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidh wa bima yaqulun. Sayyidina Ali itu kalau ada orang yang muji beliau, Sayyidina Ali ini. Ada orang muji beliau, beliau mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari prasangkaan mereka." Ya. Oh, waghfir li ma la ya'lamun dan ampuni aku atas keburukan-keburukanku yang mereka tidak ngerti. Wala tu'akhidni bima yakulun. Dan tolong jangan seksa aku ya Allah. Gara-gara mereka muji suatu kebaikan yang aku nggak punya kebaikan itu. Itu Sina Ali bin Abi Thalib. Apalagi novel bin Muhammad al-Idrus. Ya, soyo meneh gitu kan. Kita harus ngaku. Tapi ini prasangka baik. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Ya dengan mengumpulkan. Wong kang soleh kumpul. Oh no. Kumpul itu menyebabkan jadi. Kalau nggak percaya, jenengan kumpul wedus sesasi. Mesti mirip pedus. Ya, kumpul kambing satu bulan itu pasti ada kemiripannya dengan kambing. Kumpul betul ya. Kumpul terus itu ya. Itu nanti ada kemiripannya. Apa? Sabar. Ya, bisa jadi dia semakin sa sabar. Loh, kambing itu punya sifat-sifat mulia loh. Kambing itu punya sifat-sifat mulia. Kambing itu kalau pergi tahu rumahnya kemana balik kok. Betul kan? Tahu dia pergi pulang, itu ngerti. Banyak orang sekarang itu nggak tahu rumahnya di mana kok. Ya, ini tahu kambing. Kalau pernah ada satu orang itu nanya sama orang soleh, gimana caranya saya biar nggak gusah gerusuh? Saya ini hidupnya semua kemurungsung, jalan ya cepet-cepet, ngomong ya cepat-cepat gitu. Nah, kerja cepet kemurungsung, nggak enak hati saya. Biar saya bisa rotok tenang lamban caranya bagaimana. Ini kisah nyata loh ya. Orang solehnya ngasih nasihat, kamu pergi ke kebun binatang tiap hari, jangan lihat binatang yang lain, duduk di depan gajah satu jam pulang. Lakukan itu selama satu bulan. Subhanallah, satu bulan dilakukan. Berubah itu akhlaknya. Yang tadinya kemurusung jadi pelan-pelan mirip gajah. Gajah itu kalau jalan kan pelan-pelan. Ngangkat belalinya ada gini. udah ada kan mesti. Wah, gitu ya. Akhirnya tertular, akhlaknya itu ter tertular. Maka ada suatu patah menjalas janas. Siapa yang bergaul maka akan jadi mirip. Bergaul akan jadi mirip. Orang yang kumpulannya perempuan semua. Jadi ngobrol tuh temennya perempuan semua. Lihat tuh, nanti kan arahnya mirip perempuan. Ya kayak Suroto gitu misalnya gitu. Bercanda sur, bercanda. Ini teman-teman yang di TV YouTube lihat saya seperti ini. Jangan apa namanya, jangan aneh. Saya dengan teman-teman saya dan teman-teman saya dengan saya biasa seperti ini untuk mencairkan suasana itu. Bukan menghina, bukan. Mau oh, beliau nggak seperti itu kok. Ya kalau seperti itu juga nggak apa-apa kita doakan ya kan ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Enggak, Mas Roto nggak seperti itu. Baik anaknya baik Masya Allah. Bekti sama ibunya luar luar biasa. Cuman kalau saya puji-puji nanti kan besar kepala, kepalanya udah besar. Mas Sur, mana Roto? Hah? Oh lagi jaga anak saya. Oh ya itu senangnya main sama anak-anak. Berarti betul dia mirip anak-anak itu nanti itu <laughs> soto. Itu paling bisa sama anak-anak. Makanya kan sifatnya masih kekanak-kanakan. Sedikit ya kisah tentang Mas Suroto boleh. Boleh. Masur, uh, <laughs> eh, saya tuh dakwah ke Kendal. Terus nginep di hotel sama teman-teman. Satu hotel kan mestinya buat orang dua. Akhirnya kita pakai orang berapa itu? Tujuh ya? Enam atau tujuh orang itu di satu hotel. Ya, jadi selimut itu kita gelar di bawah, tidur di bawah. Saya mau dikasih kamar khusus, moh, pokoknya satu kamar buat bareng-bareng. Saya selalu gitu, maunya satu kamar buat bareng, bareng-bareng. Udah tidur di bawah, gelitak-gelitak teman-teman gitu. Nah, waktu pagi, eh, Mas Suroto ini mau man, mandi. Tahu, keluar dari kamar mandi, bayangkan. Sudah copot baju gitu ya buka buka apa namanya? Buka apa pintu sama nginguk, bib gitu ya. Bib, airnya kok umup kenapa gitu. Saya ketawa, aduh deso gitu. Saya bilang, "Sur, itu airnya kan bisa air panas, bisa air di dingin." Jadi Mas Suroto tuh saking polosnya gitu. nggak ngerti itu kalau air air panas. Itu beliau tuh orangnya polos-pol ya, polos-pol. Jadi yang mau ngepek mantu bagus, orang polos itu aman gitu. Orang polos itu ah aman. Ini sekedar apa namanya tambahan untuk bercanda ya. Nah, caranya biar punya anak yang soleh dan alim dikumpulkan, dikumpulkan. Nanti kalau kumpul akan mirip. Lah kita ini karena kumpul terus, minimal kita punya satu kemiripan minimal. Seneng pengen jadi wong apik, betul kan? Senang pengen jadi orang baik meskipun kita masih kotor. Sehingga kalau kita masuk ke sini, masuk ke sini itu rasanya kita wah, iki podo kabeh gitu kan? Ini semua so saudara, semua saudara. Ini semua toh teman. Oh, ini rumah rumah saya. Enggak ada yang ngomong ini rumahnya Bang Novel, enggak ada kan? Enggak ada. Ini rumah saya. Mau kemana? Rodoh gitu. Mau kemana? Rodoh. Kemana? Markas itu mana anak gitu. Sampai saya tuh bingung kok. Saya sendiri tuh bingung ini. Ini kok teman-teman ini bisa kumpul di sini sekian banyak tuh caranya bagai bagaimana gitu kan? Padahal kalau dikumpulkan ya ngel tuh. Maksa orang tiap hari datang kumpul tuh gampang tuh susah Susah kan padahal nggak dikasih duit gitu kan? Nah, karena apa? Karena merasa ini rumahnya sen sendiri. Nah, dengan kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, itu nanti bisa jadi mi mirip. Terakhir, ada satu orang soleh nanya, Bib, gimana caranya biar saya bisa berwibawa? Maka diceritakan, gampang. Kamu pergi ke kebun binatang tiap hari, tapi jangan datangi kandang gajah, jangan. Apa? Datangi kandangnya macan atau singa. Terus kamu lihat wajahnya macan, kamu pendiri terus. Nanti kalau udah macannya udah wow begitu baru kamu pulang. Jalankan itu satu bulan. Diamalkan satu bulan. Sehingga orang kalau lihat dia itu wajahnya kerung gitu menakutkan gitu <laughs> Ketularan wajahnya mah macan gitu. Memang kumpul itu ada bekasnya, ada pengaruhnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Jadi para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada Jika Anda suka dengan kajian ini Anda bisa kasih komentar via SMS ke nomor saya XL 0819 0819 045 46111 0819 045 46111 bagi yang mungkin mendengar dari radio itu ya, kalau yang streaming video bisa lihat di layar monitor itu ada ada nomornya insya Allah Ada kan? Layar di monitor itu kirimkan kesannya ya, kesan kesan-kesan dan pesan dengan kajian seperti ini apa pesannya? Saya ingin tahu komentar-komentar dari dari semua yang mendengar dan melihat. Mungkin ada yang mendengar itu dari Papua, ada dari Irian, atau dari mana, pengen ngerti. Jadi biar kita yang di sini teman-teman semakin bersemangat. Oh, ternyata saya ngurusin sound capek-capek, saya ngurusin kamera capek-capek. Ini manfaat untuk orang yang jauh di di sana ya. Kalau ada yang dari Amerika, dari London yang mungkin kemudian melihat tayangan ini, tolong di, dikasih komentar ya, biar kita semakin bersemangat. Kemudian kalau anda pengen majelis ini cepat jadi, semakin cantik, semakin bagus, maka kalau ada kelebihan rezeki, maka kirimkan ke sini, kirimkan ke ke sini. Ikut andil untuk ke apa ya, investasi kita bersama dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah banyak-banyak 1M 2M itu cukup, cukup. <laughs> Ya maksud saya terserah mau 1 rupiah, 2 ru, rupiah. Jangan merasa kecil. Berapapun orang yang membantu majelis itu Allah yang balas. Allah yang balas. Tidak sedikit orang yang transfer 10 ribu rupiah, gak sedikit. Ya. Dan itu saya hargai dengan sangat penghargaan. Karena punya niatan yang luar biasa. Allah aja menghargai, masa saya nggak mau menghargai? Ya kan? Allah lihat hatinya itu seperti seperti apa. Makanya, yuk kita bersama-sama yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya pikiran dengan pikiran, yang punya keahlian dengan keahlian, yang punya kelebihan harta, ya gunakan kelebihan harta yang manfaatkan. Bukan cuma untuk majelis ini loh ya. Majelis ahlu sunnah wal jamaah dimanapun, milik ya siapapun. Terutama di kampung kita masing-masing. Kita punya kelebihan harta, keluarkan. Jangan jangan pelit dengan diri kita sendiri. Jangan pelit dengan diri kita sen sendiri. Saya tidak mengatakan khusus majelis ini. Untuk majelisnya saya siapapun. Karena saya ingin semua majelis ahlu sunnah wal jamaah itu berkembang dan bagus. Berkembang dan cantik. Ya berkembang dan in, indah. Semoga bermanfaat. Wabillah itu. Mohon maaf Mas Suroto. Mas Suroto mana Suroto? Sur. Nah, saya itu pernah naik mobil bareng Mas Suroto. Saya baca Wirdu Sakran. Di Wedus Sakron itu kan ada setelah Al-Fatihah membentuk benteng dengan sur gitu kan. Nah, Surato nanya, "Apa Bib? Apa Bib?" <laughs> gitu kan. "Apa Bib?" Saya selesaikan wirid saya sur, saya lagi baca wirid ada doanya sur, bukan manggil <laughs> namamu gitu ya. Ini alhamdulillah teman-teman saya ini bisa menghibur saya dalam per perjalanan itu yang melepaskan lelah dan ca dan capek ada saja gitu ya. Hiburan di tengah per perjalanan. Dan salah satunya, wah enggak selesai-selesai ini. Kalau diceritakan terus sampai su, subuh, ini udah satu jam 40 uh, eh, satu jam seperempat ya.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 العالمين terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makan saya